jangan Sebenarnya aku berpikir negara tak salah terlalu kecampur dalam urusan percampuran antara dua manusia dewasa Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas Cintaku cinta surgawi Tiada hukum di muka bumi mampu memahami Mengapa kasih sayang dibatasi Sementara bunga dibakar di televisi Kevin sudah jadi sarjana, cinta sudah dimandikan, Rangga sudah disunat, komitmen dikumanangkan di Instagram. Yo. Ada satu PP mengutuk pintu hotel remang-remang. 100 ribu semalam. Besok pagi sarapan apa? Kamu punya apa? Ada jus terong Belanda dan buah kobra di kulkas. Nakal boleh jahat jangan. Sebenarnya aku berpikir negara tak usahlah terlalu kecampur dalam urusan petting, kissing, spuring, dan balancing. Pertukaran arus antara aku dan you. Antara aku dan dia, antara dia dan mereka. ACDC di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas Bahkan bahwa spermaku tak pernah aku daftarkan di bursa efek. Benihku selalu stabil. Alhamdulillah. Ya, tak seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang belakangan ketar-ketir semenjak Donald Trump dirasa kurang begitu paham akan estetika tubuh wanita serta lapisan makna yang terkandung dalam sumsum -sum tulang lidah ibu-ibu negara dunia ketiga. 021 14 045 bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Meki Livri. Tunggu sebentar, ayam kampus sedang digoreng setengah matang. Harap sabar. Nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Meniku stabil, kuberikan hanya untukmu seorang. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, bukan main. Hei wahai kau gadis-gadis pekerja keras dari panti pijat mawar bedara Yang tetap berdiri dengan tegap dan hormat Meskipun pembangunan flyover mengakibatkan kemacetan syahwat luar biasa di daratan Tapi tenang Kota punya gubernur yang baru Distribusi lendir harus jujur, adil dan merata. Kita orang kecil, usahakan makan tauge secara rutin. Kita orang kecil, usahakan makan puisi secara rutin. Kita orang kecil, jangan lupa diet diganti rima, tahu diganti kosakata, garpu dan sendok berontak pada struktur dan bentuk. Tapi nasi tetaplah nasi. Perut kosong mana mempan dikasih puisi. Kemarin Mary Sijablay menangis melihat Dewi Sri jatuh dari lantai Kita orang kecil. Tak setiap hari klinik Akiong buka. Tak setiap hari bisnis berjalan mulus bagikan lintasan Tamia di betis mahasiswa S1 yang diam-diam mencari rezeki tambahan di hotel bilangan Dharma Wangsa. Tapi Jablay juga manusia, butuh makan, butuh kasih. BPJS, Badan Pengaman Jaringan Syahwat, mohon maaf belum bisa terrealisasi, silakan geser ke loket sebelah. Nakal boleh jahat jangan, nakal boleh jahat jangan. Yang masif dan sistematik itu cuma orang partai. Kita orang kecil. Distribusi lendir harus ekstrim. Manfaatkan angin. Tiap sudut kita tumpahkan. Tiap sudut kita doakan. Bangsat beriman diberdayakan. Mereka yang di atas harus kita kadali. Tapi jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Tapi jangan sekali-sekali kau hina Jablay.